Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Perhatikan baik-baik kita lanjutkan apa yang sudah kita lewati pada pelajaran Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahmatullahi alaih imamun ibnu imam yang disyarah oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala. Sebutkan pantun yang pertama dan yang kedua antum Asif Naam ahsan barakallahu fikum yang bisa menghafal menghafal, yang tidak bisa menghafal tidak masalah, yang penting tahu isi dan kandungannya. Paham ya? Naam tamassak bihablillah wattabi'il huda wala taqu bid'iyan la'allaka tuflihu wa din bi kitabillahi wa sunnanillati atat an rasulillah tanju wa tarbahu. Mudah sekali bagi yang dimudahkan. Naam. Kita lihat di sini. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala Perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum yang punya kitabnya perhatikan, yang tidak punya kitabnya juga perhatikan. Kita lihat sini. Wala ibratan bi khilafi haula'il ladzina yu'riduna anha. Enggak dianggap. Enggak ada anggapannya, enggak dianggap. Penyelisihan orang-orang yang mereka berpaling dari as-sunnah. Jadi mereka menyelisih biarkan, enggak dianggap. Kenapa enggak dianggap? Li'annahum imma khawarij. Perhatikan baik-baik Dikarenakan mereka imma khawarij. Khawarij ini ingat-ingat, khawarij ini adalah apa? Awalu bid'atin dhaharat fil Islam bid'atul khawarij. Itu kaidahnya jangan sampai lupa ya. Awalu bid'atin dhaharat fil Islam bid'atul khawarij. Bid'ah yang pertama kali muncul dalam agama Islam adalah bid'ah apa? Khawarij. Nah, khawarij ini muncul sejak di zaman Rasulullah saat itu. Nah, barakallahu fikum yang dipelopori oleh siapa? Pencetus khawarij siapa? Siapa? Siapa? Eh? Wasibun Atta? La. Wasibun Atta itu Mu'tazilah, jangan dicampur-campur. Nah, siapa pencetus Khawarij? Barakallahu fiikum. Antum? Eh, Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Ahsan. Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Inilah pencetus Khawarij. Ingat-ingat ya. Pencetus, pencetus Khawarij adalah Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Muncul sejak di zaman Rasulullah. Awal bid'atin dhaharat fil Islam bid'atul Khawarij. Nanti tertulis nanti ya. Bid'ah pertama kali yang muncul dalam agama Islam adalah bid'ah Khawarij. Karena dia berani berontak. Ya? Pemimpinnya siapa saat itu? Rasulullah langsung. Rasulullah membagikan sebagian harta eh, yang banyak dibagikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Paham ya? Yang orang dalam masuk Islam kasih sedikit. Nah, orang ini tidak terima Dzul Khuwaisirah ini. Langsung lansang mulutnya mengatakan apa? "I'dil ya Muhammad." Enggak ngomong ya Rasulullah. Berbuat adil engkau ya Muhammad katanya. Nah, di saat itu ada siapa di situ? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau terkenal tegas orangnya. Kecemburuannya terhadap agama itu kuat sekali. Melihat seperti itu marah dia. Langsung minta izin kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, da'ni an adriba unuqah." Biarkan aku penggal leher orang ini katanya. Bayangkan Umar Khattab, masya Allah. Tapi bukan emosi ini ya. Nah barakallahu fiikum mana cemburunya terhadap agama Islam. Bukan perkara dunia, nggak main-main ini orang ini langsung mulutnya. Eh ya Muhammad. Bayangkan Rasulullah, bayangkan. Nah, dulu Khawaisara mengatakan berbuat adil langkah Muhammad. Nuduh Rasulullah itu nggak berbuat adil. Padahal tujuan Rasulullah membagikan harta yang banyak untuk orang-orang yang baru masuk Islam, tujuannya apa? Takliful qulub. Paham ya? Untuk melunakkan hati-hati mereka biar senang dengan agama Islam. Tapi orang ini nggak paham, eh, nggak paham langsung lancang gitu aja ngomongnya. Paham ya? Nah barakallahu fikum. I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil. Berbuat adil engkau ya Muhammad, engkau belum berbuat adil. Rasulullah pun sempat marah dan mengatakan, "Wa man ya'dil idza lam wa rasuluh." Siapa yang akan berbuat adil kalau bukan Allah dan Rasulnya? Umar bin Khattab marah. maunya marahnya karena cemburu terhadap agama ini. Eh, merasa Rasulullah dihinakan oleh Dzulkhuwaisirah ini tadi. Ya Rasulullah da'ni an adriba unuqah. Ya Rasulullah biarkan penggal leher orang ini. Apa kata Rasulullah? Da'hu, biarkan, jangan dipenggal. Nanti akan lahir orang-orang yang semisal dengan Dzulkhuwaisirah tersebut. Hingga saat ini pemikirannya masih ada. Yaitu memberontak, kudeta, revolusi, demonstrasi itu benih-benih pemikiran Khawarij hati-hati. Paham ya? Teriak sana, teriak sini, gulingkan, kudeta. Paham ya? Bom sana, bom sini berontak terhadap pemerintah itu termasuk benih-benih pemikiran khawarij. Cuman mereka nggak mau ngaku anak khawarij itu nggak mau. Anak khawarij itu nggak mau. Eh, dibuntel, kalau dibuntel, dibungkus. Eh, <laughs> Allah musta'an dibungkus yang sangat rapi sehingga nampak seakan-akan benar itu. Allah musta'an. Hati-hati. Nah, jadi muncul pertama kali fitnah, fitnah apa tadi? Khawarij dipelopori oleh siapa? Dul Khuwaisirah At-Tamimi. Naam barakallahu fikum. Ikhwani fi din azakumullah kita lihat apa yang beliau sampaikan awit juhal atau orang-orang bodoh. Jadi orang-orang bodoh itu berpaling dari as-sunnah. Nah, karena orang-orang bodoh itu sebagaimana sudah kami sebutkan kemarin, ucapan siapa? Al-Imam Abdullah Ibnu Mu'taz rahimahullah di dalam kitab Adab dunia wa Din dengan semakna beliau mengatakan al-alimu ya'riful jahil li'annahu kana jahilan wal jahilu la ya'riful alim li'annahu lam yakun aliman. Paham ya? Artinya apa? Orang yang berilmu itu tahu kadarnya orang yang bodoh. Karena dulu pernah menjadi orang bodoh. Tapi orang yang bodoh itu enggak tahu kadarnya orang yang berilmu karena belum pernah menjadi orang yang berilmu. Oleh karena itu, jadilah orang yang berilmu. Kun aliman wala takun jahilan. Jadilah orang yang berilmu dan jangan menjadi orang yang bodoh. Au muta'alimun atau bergaya sok berilmu. Ini hati-hati juga. Nah, barakallahu fikum seringnya bergaya sok berilmu itu seringnya untuk saat ini orang-orang yang bermodalkan apa internet. Jadi jangan sampai kita terkenal dengan dai internet. Malah dai internet bagaimana maksudnya dia sumbernya semuanya di internet itu, hafalnya di internet semuanya. Jadi kalau internetnya mati nggak punya hafalan. Hati-hati ya, hafal Al-Qur'an, hafal As-Sunnah. Karena sekarang banyak orang malas-malasan seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi internet itu kalau seandainya ada dimanfaatkan untuk perkara-perkara yang nah barakallahu fikum mubah atau perkara yang nah disyariatkan dakwah dan semisalnya. Tapi kalau ngandalkan internet, nah semuanya ada di situ. Cuman orang itu kan akhirnya nggak mau menghafal, nggak mau murojaah. Eh, kalau tanya, yuk belajar yuk. Wah, ana malas karena di internet ada semuanya katanya. Tapi internetnya nanti bingung dia. Paham ya? Hati-hati sekarang banyak sekali. Antum misalkan nanti suatu ketika, ya karena sekarang sudah di zaman-zaman akhir-akhir ini kan banyak medsos atau sosmed, banyak media sosial itu. Terkadang antum jumpai orang yang gayanya masya Allah kayak ustadz fulan, syekh fulan, padahal dia tuh nggak tahu apa-apa itu loh. Cuman apa modalnya internet tadi itu, maksudnya kalau ada di depannya internet, oh, jago sekali dia, bantah terus terus terus gitu. Paham ya? Nah, semuanya muncul kalau Allah kalau Rasul. Nanti kalau tanya, Ustadz apa ini?" Aduh, Ustaz. Afan ini lagi habis kuotanya katanya. Habis pulsa internetnya. Nah, HP-nya lagi mati, gak, belum lupa lupa belum dicas. Paham ya? Kalau ngandalkan itu seperti itu, jangan. Jangan barakallahu fikum walaupun kita di akhir zaman tapi upayakan kita mengetes ilmu kita dengan Al-Qur'an Sunnah. Dipelajari barakallahu fikum. Karena kalau antum itu menghafal Al-Qur'an Sunnah kapan saja antum duduk itu mudah. Suruh eh bismillah, langsung bismillah. Tapi kalau enggak punya hafalan bagaimana? Enggak punya hafalan Al-Qur'an wala sunnah, eh? Nah, misalkan sudah belajar bertahun-tahun, 10 tahun, 9 tahun misalkan enggak punya hafalan Al-Qur'an Sunnah, enggak punya istilahnya apa? ilmu yang mapan bagaimana kira-kira? Nah, enggak bisa. Jadi jangan mengandalkan semata-mata tulisan terus jangan. Tulisan itu hanya membantu. Tulisan itu hanya apa? Membantu untuk mengingatkan. Wa illa hafalan itu yang paling besar Hafalan barakallahu fikum. Kalau misalkan tulisan hilang, dimakan rayap misalkan, tintanya luntur, hafalan masih ada. Paham ya? Ini semuanya bukan berarti yang berbicara itu sudah ilmunya banyak itu enggak, tapi apa? Kita semuanya berusaha. Berusaha ya. Ilmu itu enggak ada bisa dikatakan nggak ada puncaknya, luas sekali ilmu itu. Makanya ilmu Al-Qur'an Sunnah itu luas sekali jadi terkadang kita wah ini si fulan masyaallah Ustaz fulan tuh wah pintar sekali dia. Wah oh, jago masalah usul, masalah mustalah misalkan. Jangan ke situ arahnya. Ada lagi orang yang lebih berilmu gitu loh. Wa fauqa kulli ilmin alim. Di atas orang yang berilmu ada yang berilmu lagi. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian berikan ilmu kecuali sedikit. Ilmu yang kita miliki sedikit. Jangan banyak gaya barakallahu fikum. Sudah 10 tahun kemudian atau 8 tahun atau LC MST misalkan, kemudian enggak mau cari ilmu lagi. Nyari ilmu itu sampai kapan? Sampai kapan? Sampai meninggal dunia sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadahilah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Paham ya? Mencari ilmu ibadah bukan? Ibadah. Jadi nggak ada batasannya kalau sudah dapat gelar ini itu sudah selesai, nggak ada. Barakallahu fikum terus mencari ilmu, terus membahas kira-kira perkara yang nggak tahu dibahas sari dibuka kitab-kitab para ulama dan kebanyakan kitab-kitab para ulama kitab gundul. nggak ada harokatnya. Nah, itu perlu perjuangan, pengorbanan untuk bisa membaca kitab gundul tersebut. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi harus bersabar dalam berjuang. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya Perhatikan baik-baik. Sudah sampai? Nah, santai aja. Dikit lagi. Kita lihat sini. Aulahum aghradun sayyi'atun yuriduna itfa'ad-din syai'an fa syai'an atau mereka orang-orang yang tidak mau mengambil as-sunnah, mereka memiliki aghrad, keinginan-keinginan yang jelek. Ya, yuriduna itfa'ad-din, mereka ingin memadamkan, mematikan agama ini. Sedikit demi sedikit padahal siapa yang sukanya mematikan ilmu, matikan agama ini iblis laknatul alaih. Iblis laknatul alaih. Berkata al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah sebagaimana dalam kitab Talbis Iblis, kama huwa ma'lumun Ahsan barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan Kama huwa ma'lumun annal ilma nurun. Sebagaimana sudah diketahui bersama, ilmu itu cahaya. Wa anna iblis, wa anna iblis, atau oh, iblis. Nah, barakallahu fikum, wa anna iblis yuhassinu lil insan itfa'an nur. Iblis berupaya menghias-hiasi manusia untuk memadamkan cahaya, memadamkan ilmu. Nah, barakallahu fikum, kemudian apa tujuannya liyatamakkana minhu fi dzulmah? Agar semakin bisa iblis itu menyesatkan manusia ke dalam kegelapan. Wala dzulmata matil jahal. Tidak ada kegelapan yang lebih gelap melainkan kegelapan apa? Kebodohan. Jadi kebodohan itu kegelapan. Kebodohan itu penyakit musuh yang harus kita tumpas, yang kita harus berjihad. Naam fisabilillah melawan musuh tersebut. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat dikit lagi. Fala yu'tad bi khilafihim. Maka jangan dianggap perselisihan mereka. Penyelisihan mereka jangan dianggap. Eh, kami enggak menerima sunnah, kami Al-Qur'an saja, enggak usah dianggap wala yungdaru ila qaulihim dan jangan dilihat ucapan mereka bal yu'khadhu bis sunnatis sahihah sawa'an fil furu' aw fil usul bahkan wajib mengambil dari sunnah yang sahihah baik dalam perkara cabang maupun perkara inti sebenarnya usul atau cabang itu muncul dari orang-orang ahli bidah wad nah yang tujuannya mereka apa memisahkan kalau seandainya khobar ahad nggak Enggak terima. jadi ya terima kalau khabarnya mutawatir katanya. Itu ujung-ujungnya mereka barakallahu fikum intinya ahlus sunnati wal jamaah menerima semua dalil yang sahih baik yang ahad ataupun yang mutawatir selama itu sahih dan sumbernya akurat dan sampai kepada Rasulullah SAW maka ahlus sunnati wal jamaah mengambilnya. Karena ahlus sunnah wal jamaah di dalam mengambil ilmu adalah apa? Melihat orang yang menyampaikan ilmu bukan semata-mata ilmu yang dia sampaikan. Ingat-ingat kaidahnya ahlu sunnah wal jamaah di dalam mengambil ilmu melihat orang yang menyampaikan ilmu bukan semata-mata ilmu yang dia sampaikan. Maksudnya bagaimana? Kalau yang disampaikan adalah as-sunnah, yang disampaikan Al-Qur'an as sunnah, tapi yang menyampaikan enggak menerapkan apa yang dia sampaikan, itu sangat tidak layak untuk diambil. Tamiya. Jadi kalangan ahlu bidah dalal, hizmiun itu yang diajarkan sama. Susalasa, Waitul Arba, orang N11 NII Ngeruki Solo itu mereka terkadang mengajarkan juga apa? Qawaidul arba, usul sittah, usul salasah sama. Tapi kita bukan melihat yang penting yang diajarkan oleh sunnah bukan itu. Paham ya? Siapa yang ngajar al sunnah atau bukan? Enggak maksudnya. Berkata Imam Muhammad Mustirin Sirin rahimahullah taala sebagaimana yang disebutkan dalam mukadimah sahih Muslim apa? Inna Eh antum? Antum? Naam, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Lihatlah dari mana kalian mengambil mengambil agama kalian. Fayunzur ila ahli sunnah fayukhad hadithuhum wa yunzur ila ahli bidah fala yukhad hadithuhum. Dilihat Oh ternyata dari ahli sunnah diambil ilmunya. Dilihat lagi, oh ternyata dari ahli bidah tidak diambil ilmunya. Nasallahu salamat al-afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallaha an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allah wa yardah walhamdulillahirabbil alamin